Bismillah. innalhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi wa ASHADU an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ASHADU anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Rabu 31 Maret 2021 bertepatan dengan 17 Syaban 1442 Hijriah Ba'dal Fajar di Ma'had Mukbil Al-Wadi'i Darmasraya Sumatera Barat Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi 109 dan kita masuk kepada bab terakhir. Bab bid'ah siami Ramadan. Bab kebid'ahan-kebid'ahan yang ada terjadi di saat berpuasa Ramadan. Maka sebelum kita masuk kepada pembahasan hari ini, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al matan. Barakallahu fikum. Bismillah. Qala al-muallif fi kitabih Al-Akhbar As-Sahihah fi ahkami siyam Ramadan di bab yang ke-16 di bab yang terakhir Al-mas'alatu tsalitsatu ta'ammadu ta'khiri waqtil iftar wa adha wa adhanil maghrib bidakwa al ikhtiyat Bidakwa al ikhtiyat Maka masalah yang ketiga, ucapan masalah yang ketiga menandakan telah datang dua masalah dalam permasalahan kebid'ahan di tengah Ramadan. Apa yang pertama? At-talaffud niyah wajib. Ausar. Lakin at-talaffud bin niyah. Wa amru al-imsak ihtiyati qabla al-fajr di rubi sa'ah au isrina daqaiq maka ini dari kebidahan seorang meyakini bahwa meninggalkan meja makan seperempat sebelum dari waktu adan itu lebih baik padahal justru ini sunnah Dulu Nabi melaksanakan sahur dengan Anas, dengan Zaid Ibn Thabit di hadis Anas yang mutafakun alaih ala qadri khamsina ayat sekitar 50 ayat dan juga di hadis-hadis ingat di hadis Sahal Ibnu Sa'ad di saat Umar diperintah oleh Nabi untuk memanggil Sahal dikatakan ta'alau ila ilmu barok dan juga Sahal Ibnu Sa'ad mengatakan di saat aku sahur maka aku sahur di rumahku. Saking dekatnya dengan waktu fajar. Maka aku tergopoh-gopoh untuk pergi ke masjid. Maknanya di sini kalau Sahal ibnu Sa'ad mengikuti imsak ihtiyati, maka dia tidak akan tergopoh-gopoh ke masjid. Kenapa? Karena dia akan mengakhirkan sahur, eh, akan menyegerakan sahur, keluar dari sahur diri mejanya seperempat ataupun dua puluh menit waktu imsak, maka dia akan jalan santai ke masjid. Karena masih ada waktu seperempat jam. Namun, Sahal Ibn Sa'ad tergopoh-gopoh agar cepat mendapati sholat bersama Nabi, menandakan dia melaksanakan sahur di akhir. Dan itu dari sunnah. Maka pembahasan kita permasalahan mengakhirkan iftar telah datang di bab makruhat. Lalu kenapa sekarang dimasukkan kepada kebidahan? Di permasalahan makruhat kita telah menyebutkan yang dimakruhkan di bulan Ramadan berlambat lambat dalam permasalahan berbuka. Di sini kita sebutkan makruh dalam keadaan tidak sering dan tidak disengaja dan tidak menjadi keyakinan. Hanya di mana dia agak terlambat. Di mana orang bercepat-cepat dia agak lambat. Maka di sini makruh. Bersegera untuk berbuka. Mendengar adan langsung berbuka. Siap-siap kita untuk berbuka. Ini yang disunahkan. Karena takjil iftar, takjil langsung kepada sholat. Menyegerakan sholat akhirnya. Sholat maghrib. Adapun permasalahan kita di sini dengan lafad ta'amud. Maknanya sengaja mengakhirkan waktu iftar. Bidakwa al ihtiyaf Ini dia bedanya. Adapun masalah makruh dia hanya sekedar terlambat. Namun di sini dia memang berniat bahwa dengan melambatkan waktu berbuka itu lebih baik. Ini dia bid'ah. Kenapa? Karena dianggap ibadah itu jika ditambah sedikit waktunya itu lebih baik. Ini anggapan yang salah. Gambarannya dihalalkan oleh Allah berbuka dengan guru bisyams. Suma'ati musyama ilalail di Al-Quran. Makna ilalail seperti di hadis Abdullah bin Abi Aufa yang mutafakun oleh yang telah kita lewati. Inzil fajdah lana. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Abi Aufa, Ya Rasulullah, mazala zahiran. Matahari masih ada. Inzil fajdah lana. Diperintahkan untuk membuat tepung untuk dimakan. Maka disebutkan idza gharabati syams faqad aftara as-shaim. Jika matahari itu mulai masuk kepada ufuk barat telah berbuka waktu yang berpuasa. Ini waktu yang halal bagi Allah diberikan kepada orang yang berpuasa sampai kepada tenggelamnya matahari. Inilah yang diinginkan bahkan sunnah. Seperti di hadis Sahal Ibn Sa'ad yang disebutkan oleh ikhwah. La yazalunas bi khairin ma'ajalul fitro. Bahwa kaum muslimin terus menerus dalam keadaan sunnahnya selama segera. Di saat matahari terbenam langsung berbuka. Mendengar adzan langsung berbuka. Itu yang diinginkan. Adapun yang dijadikan permasalahan di sini termasuk dari kebidahan di saat mengakhirkan dengan sengaja dan dipikir dengan mengakhirkan itu lebih baik. Dipikir pahalanya lebih banyak. Kalau sekarang cepat berbuka, cepat terputus puasanya. Tapi nanti diakhirkan seperempat jam lagi ataupun sholat maghrib dulu. Nanti setelah sholat maghrib makan. Maka ini bukan dari sunnah. Ini pembahasan kita. Sehingga perbedaan permasalahan ini dan permasalahan di dalam makruhat telah disebutkan. Makruh mengakhirkan iftar. Maknanya orang-orang yang lalai. Sampai mengakhirkan iftar itu tidak baik. Namun yang diinginkan di sini bukan masalah lalai, tetapi orang ini memang sengaja mengakhirkan iskor, dipikirnya dia mendapatkan pahala yang lebih banyak dan mendapatkan keutamaan di mana Allah memberikan mubah waktu makan dari yang tadinya haram menjadi mubah setelah maghrib maka ah nanti sajalah aku lebih mencintai Allah maka aku ingin memperpanjang puasaku. Maka ucapan Nabi di dalam hadis Sahal Ibn Sa'ad, la tazalu umati ala sunnah aw alal khair dan sebagainya. Ini fasl. Ini adalah penjeda dari anggapan yang salah tadi. Kenapa? Karena istihsan di dalam agama, istihsan fiddin, ini yang membuat manusia jatuh kepada bid'ah. Sekarang pemikiran orang itu, ah diakhirkan sajalah. Kan dengan terlambat lebih baik. Saya sangat mencintai Allah. Allah memberikan kepada saya puasa sampai batas maghrib, biarlah. Aku ini mencintai Allah, saya tambah dari saya sendiri. Sampai kapan? Sholat maghrib dulu, menjelang sebelum isya, ditambah setengah jam atau satu jam lagi, itu dipikirnya kebaikan. Maka jika dibuka perkara ini, nanti ada orang yang berbuka tengah malam. Siapa tidak? Karena apa? Istihsan fidin. Maka seperti itulah istihsan fidin menganggap baik. Menganggap baik atau mereka setelah itu mereformasinya menjadi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Ini kaidah yang menghancurkan sunnah. Karena semua orang akan menganggap, oh ini lebih baik. Dihalalkan oleh Allah sampai guru bisans waktu berbuka, saya cinta kepada Allah. Saya tambahlah dari pribadi saya setengah jam lagi. Maka pemikiran itu bukan baik. Karena istihsan menganggap baik dalam agama itu adalah kebid'ahan. Penyebab seorang masuk kepada kebid'ahan. Jika kita lihat orang-orang yang melaksanakan kebid'ahan, melaksanakan maulid Nabi. Jika ditanya, mana dalilnya? Kan tidak ada dalilnya. Istihsan jawabnya. Tapi kan ini baik. Seperti itu. Dipikirnya segala kebaikan dengan menambah perkara yang baik itu adalah baik. Padahal ibadah ini pada dasarnya haram. Tidak boleh kita melaksanakan perkara yang dianggap ibadah kecuali ada nas dari sunnah, dari Al-Quran, itu dia. Maka dalam permasalahan ibadah kita tidak boleh lancung. Tidak boleh sembrono. Harus dengan dalil. Maka oleh sebab itu, pembahasan kita di sini dari bid'ah yang sengaja mengakhirkan dan istihsanan. Dan juga ikhtiar. Kata mereka, ah takutnya muadzin di sana ataupun masjid-masjid di sini tidak paham waktu. Nantilah diundur lagi 10 menit lagi. Agar lebih jelas maghribnya itu datang. Orang sudah para sholat, maka dia belum berbuka. Maka di sini istihsan merasa dirinya lebih baik dan itu adalah mungkin lebih baik kata mereka maka ini merupakan kebidahan. Maka oleh sebab itu dari hadis yang disebutkan di dalam matan An Sahal ibn Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yazalu annasu bi khairin ma ajalul fitrah hadis yang muttafaqun alaih bahwa terus menerus kaum muslimin dalam keadaan kebaikan maknanya sunnah dalam keadaan sunnah nabinya ma ajalul fitrah di saat mereka itu menyegerakan al-fitr kemudian disebutkan di dalam hadis yang lain. Masih dari Sahal bin Sa'ad. Tetapi riwayat ini bukan riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dengan tambahan, La tazalu umati ala sunnati. Maka terus menerus umatku dalam keadaan sunnah. Malam tang tadir fitriha an-nujum. Maka di sini dinafikan. Menunggu sampai hilangnya syafaqul ahmar. Maka waktu sholatil maghrib, guru bisams dan dohir sapakul ahmar, kemerah-merahan di ufuk barat, maka kapan selesai dari waktu maghrib? Dengan dihab sapakul ahmar. Hilangnya kemerah-merahan dan semua langit gelap. Dan jika cerah akan timbul bintang-bintang. Maka di sini disebutkan tidaklah umatku dalam keadaan sunnah kecuali di saat mereka mengakhirkan berbuka sampai datang bintang-bintang menandakan menandakan telah masuk waktu isya maka hadis ini masih dari Sahal Ibnu Sa'ad namun bukan Lafadz muttafaqun alaih tapi diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban serta Al-Hakim dari jalan Muhammad Ibni Abi Sofwan As-Safafi Haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi, haddatsana Sufyan an Abi Hazim an Sahal ibn Sa'ad. Maka sanad ini semua rijalnya sikot. Dan di riwayat yang berikutnya dari Abi Hurairah disebutkan di dalam matan An Abi Hurairah ta ani Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazalu la yazalu dinu zahiran. Maka terus menerus agama ini dalam keadaan zahir, zahir di atas hak, Maknanya dan dohir di atas sunnah. Ma ajalan nasu al fitro. Selama manusia melaksanakan takjil dalam iftarnya. Di andal Yahuda wan Nasoro yuakhirun. Karena orang Yahud dan Nasoro mereka mengakhirkannya. Jelas di sini bahwa mengakhirkan itu bukan dari sunnah, bahkan yuk tabar tasabuh dengan kelompok selain kaum muslimin. Siapa? Al-Yahud dan Nasoro. Maka hadis ini dari Abi Hurairah dengan lafaz seperti ini dikeluarkan Imam Abi Daud dari Wahab ibnu Bakiyah, dari Khalid ibnu Abdullah dan ibnu Abi Syaibah dari jalan Muhammad ibnu bisr dan Imam Ahmad dari jalan Yazid ibnu Harun. Maka di sini di Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Muhammad Ibnu Bashar maka semuanya dari Muhammad Ibnu Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah maka di sini sanadnya hasan karena madarnya kepada madarul hadis kepada Muhammad Ibnu Amr huwa Ibnu Alqamah mahaluh saduq hasanul hadis maka hadis ini menjadi hasan dan telah disahihkan oleh Syekh kami Mukbil Al-Wadi'i dihasankan oleh beliau di kitabnya Al-Ilhad al khumaini Maka hadis ini hadis yang hasan seperti diucapkan Syekh kami. Maka ketiga hadis ini barakallahu fikum menjadi pendalilan tentang permasalahan bid'ahnya mereka orang-orang yang sengaja mengakhirkan dari permasalahan al-iftar. Maka permasalahan al-iftar barakallahu fikum harus disegerakan. Karena perkara ini adalah perkara yang menjadi pendalilan sunnah. Maka dari hadis-hadis ini kita mengetahui bahwa keadaan kebidahan orang-orang yang mengakhirkan sahur itu dikarenakan mengikuti al-Yahud wan Nasoro. Dan ini dilakukan wakil oleh sempalan dari kaum muslimin. Yang mana mereka kelompok Ar-Rafidah minas Syiah. Yang mana mereka mengakhirkan iftar dan kami mempersaksikan seperti di Yaman dulu di So'dah di tempatnya orang-orang Syiah yang sekarang al husi maka kami mendengar di saat selesai dari sholat maghrib dan kita makan yang berat makan roti dan daging dan sebagainya barulah kami mendengar azan maka saya menanyakan karena baru pertama kali kok mereka cepat sekali salat Isya. Kita baru makan, kok mereka baru adzan Isya. Jawabnya mencengangkan. Bukan adzan Isya, itu adzan Maghrib. Hah? Kita pikir adzan Isya cepat. Padahal kita baru makan, baru selesai salat Maghrib, kemudian mau, mau makan, masih nunggu makanan datang atau sedang makan. Mereka adan. Dipikirnya Isya. Karena sudah gelap. Ternyata dikatakan itu adan maghrib. Kip adan maghrib. Kita sudah kenyang lagi makan. Itulah mereka. Mereka menunggu dan bahkan tidak tanggung-tanggung waktu maghribnya adan seperti itu. Jadi mengakhirkan waktu adan sholat juga. Itulah syiar mereka. Dan ini wakil sampai zaman sekarang. Maka telah dinaskan oleh para ulama seperti Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Al-Um. Wa ahbu ta'jil al-fitra wa tarka ta'khir innama akrah ta'khirahu idza umida dzalika ka'annahu yara al-fadl fihi. Maka Imam Asy-Syafi'i Aku lebih mencintai mentakjil iftar untuk meninggalkan mengakhirkannya. Karena aku sangat membenci mengakhirkan dari iftar terutama jika sengaja. Maka ini dari pendalilan para ulama bahwa ta'ammud mengakhirkan iftar apalagi istihsanan dikiranya itu adalah baik, maka ini dari perkara kebid'ahan. Dan al Hafidz Ibn Hajar di kitabnya Fathul Bari telah jelas juga menyebutkan tentang kebid'ahan ini. Kalau al min minal bid'ah al-munkarah ma'ahdata fi hadal zaman maka dari kebid'ahan yang diingkari di zaman ini adalah Wa dalika ila ansaru la yu'adinuna illa ba'dal gurub bidarajati litamkinil waqt za'amu fa'akharul fitra maka mereka tidak menyegerakan adzan di saat guru bisyams tetapi mengakhirkan dan mengakhirkan dengan tujuan untuk ihtiyat jadi tidak mau cepat-cepat adan tapi diakhirkan, diakhirkan. Adapun kelompok Syiah sengaja mereka mengakhirkan karena untuk tujuan mengikuti kelompok Al-Yahud. Maka nas dari para ulama dan dari hadis telah jelas tentang kebidahan dan kami contohkan juga sampai detik ini diaman kelompok Syiah Rafidah maka mereka melaksanakan iftar mendekati waktu isya. Dan begitupun kelompok masyaih dari Iran, dari kelompok Syiah yang diundang di Indonesia untuk berbuka bersama dan ini dari program mereka. Dan setiap Ramadan ada. Dan mereka jika mengundang juga mengundang orang-orang awam untuk ikut makan. Undangan ikut makan, buka bersama. Namun tidak diberitahu kalau ada ceramah dan acara itu diadakan oleh orang Syiah. Sehingga banyak yang awam dan berita ini ma'ruf, kabar ini di internet dan yang lainnya bahwa di saat kelompok Syiah dari syiar mereka mengundang gembong-gembong syiah ke Indonesia, maka mereka mengundang untuk berbuka bersama. Namun sebelum berbuka bersama, ada kajian. Kajian dari mereka orang-orang syiah yang diterjemahkan dari masyarakat mereka. Maka disebutkan undangannya di hotel, hotel mewah. Maka kita makan nanti buka bersamanya di hall, di tempat ruang makan hotel yang bintang lima dan sebagainya di Jakarta. Maka di saat diundang, ya mereka orang awam dipikirnya Islam sama. Akhirnya si Sheikh ini mulai ceramah. Pada waktu itu maghrib jam 6. Dan begitu waktu Jakarta kebanyakan jam 6. Berbeda dengan kita jam 6.30. Di Jakarta, di Jawa jam 6. Maka maghrib biasa jam 6. Maka Syekh ini mulai disuruh berbicara 5.30, 5.45. Di saat berbicara, diterjemahkan dan sebagainya, sudah masuk jam 6. Maka orang-orang kaget. Kok tidak berbuka puasa? Sudah jam 6. Bahkan namanya juga di kota sayup-sayup. Dari kebisingan ada terdengar lantunan adan. Namun tetap tidak ditutup ceramahnya dan tidak dibuka. Jam 6 lewat. Jam 6 seperempat masih tetap. Jam 6.30 baru selesai. Kemudian mereka adan tanpa mikrofon. Kemudian setelah itu baru berbuka. Maka berbuka langsung bukan takjil lagi, langsung makan makanan berat. Kemudian setelah itu afwan setelah berbuka salat maghrib dan salat maghrib jam 6.30 masih ada waktu kata mereka maghrib karena jam 6 berarti jam 7 isya kebanyakan satu jam jam 7 itu sudah adzan isya maka jam 6.30 mereka makan setelah salat maghrib makan berat maka setelah itu dikumandangkan adzan isya mereka salat isya dan silahkan pulang kaget. Sudah tidak ada tarawih. adanya maghrib diakhirkan. Dan buka diakhirkan setengah jam. Dari jam 6 harusnya buka jadi jam 6.30. Habis itu tidak ada tarawih. Semua kecewa. Kenapa? Karena mereka merasa tertipu. Dipikirnya mereka pengajian biasa. Ternyata ini memang acara syiah. Maka terjadi juga di Indonesia di saat mereka mengundang orang-orang Syiah dan panitia yang melaksanakan karena dari Syiah melaksanakan seperti itu. Dan di sini pun diketahui oleh awam setelah itu bahwa mereka bukan dari sunnah. Mengakhirkan berbuka sampai jam 6.30 dan juga tidak ada sholat tarawih. Kenapa? Usman, sunnah Umar. Maka kelompok Syiah membenci Umar. Paling benci dari sahabat Umar. Setelah itu baru Abu Bakar. Allah alam kenapa benci. Alhasil dikatakan bahwa dan ini ucapan Ar-Rafidah salat tarawih bid'ah. Tidak dilakukan oleh Nabi tapi bid'ahnya Umar dan kita membenci Umar kata mereka. Akhirnya dikatakan sholat tarawih bid'ah. Dan wakil ini terjadi. Kami di saat di sana banyak masjid-masjid dari Syiah. Kami dapati masjid di saat malam-malam tarawih, masjid sunnah banyak. Dikumandangkan mikrofon sholat tarawih. Ada beberapa masjid yang memang ma'ruf masjid Syiah dan kita tahu masjid Syiah itu sengaja yang biasanya ditutup, ditutup biasa, masjid nah, tutup gitu setelah isya. Ini enggak, di waktu taraweh ditutup ditambah rantai gembok. Menandakan <laughs> bahwa kami sengaja tidak sholat tarawih karena bid'ah. Dan pernah kami lewat ke masjid itu, eh tutup. Iseng nanya kepada pengurus masjid. Masih tarawih, loh tarawih bid'ah. Kata orang siah itu. Maka mereka menganggap tarawih bid'ah. Kenapa? Karena Nabi meninggal, meninggalkan sholat tarawih. Dan dihidupkan kembali oleh Umar. Ya apa tidak? Di hadis mutafakun alih. Di saat Umar berjalan di malam-malam Ramadan, maka ra'a fi masjid Nabawi unasan isaluna munfaridan. Ada isali wahadi, isali wahadi, isali Maka fatwa dia dari fatwa khulafa ar rasidin Lau jamakna bi imamin wahid. itulah pet hadis. Kemudian diperintahkan dan ini perintah Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin agar yuj'al bi imamin wahid. Dipilih siapa? Dipilih Ubay ibnu Ka'ab, ma'ruf, koriknya zaman Nabi. Dan imam yang kedua, Tamim ibnu Aus ad dhari Maka diperintah dua orang ini menjadi imam bergantian. Kemudian setelah itu Umar berpatroli di malam yang setelahnya didapati orang-orang melaksanakan sunnah tersebut. Maka dikatakan oleh Umar, nikmatul bid'ah hadihi. Maka dari sini dikatakan oleh orang Syiah ini bid'ahnya Umar. Maka mereka tidak melaksanakan sholat tarawih karena dikatakan bid'ah. Dan kami mempersaksikan memang seperti itu di masjid-masjid Syiah tidak ada salat tarawih. Lalu apa? Karena di Arab itu Ramadan full night. Semalam suntuk tidak tidur. Kalau ahli sunnah, sholat tarawih dulu baru jam 9, 9 9.30 seperti di Masjidil Khair. Di tempatnya Syekh Muhammad Somali, muridnya Syekh Mukbil, kita biasa salat di sana. Selesai 9.30, sudah habis itu pergi ke pasar dan sebagainya. Karena full night. Buka terus warung, mall dan sebagainya. Maka kelompok Syiah mulai dari saat itu mereka langsung majelis hot. Makanan daun-daunan di Yaman yang membuat high pressure ataupun membuat extension atau membuat seperti fly. Dan itu yang dicari dari seperti obat-obat ekstasi. Hasil itulah keadaan Syiah. Maka mereka menyelisihi sunnah dari iftar mengikuti Yahud dengan terbitnya bintang-bintang. Maka di hadis ini disebutkan dari Abi Hurairah bahwa mereka mengikuti al-Yahud wa Nasara, ya al-Yahud wa Nasara yuakhirun. Dan mereka juga mengatakan bahwa sholat tarawih bid'ah. Maka ini yang bisa kita berikan di pelajaran pagi ini. Wanaktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.